Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Amma ba'ad فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini hampir tiap Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Ayat ini tiap pekan kita dengarkan oleh hatim. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Wahai Dasmat, wahai wali kota, wahai warga Karaya, kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan bersina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya terima uang sogo pilkada. baru kawi semua pelakunya. Hei, ini dekat lagi pilkada, dekat lagi pilcalek, dekat lagi pilpres. Hati-hati. Kalau kalian ingin melihat negaramu maju, kalau kalian mau melihat anak cucumu gampang dapat lapangan kerja, kalau kalian ingin negaramu bersih dari koruptor dan maling, di saatnya 2024. Tidak usah sebarkan berita-berita hoax, tidak usah sebarkan berita-berita fitnah, saling memaki di medsos, tidak usah. Lalu bagaimana caranya? Silahkan kau pilih orang yang betul-betul baik agama dan akhlaknya. Jangan kau pilih karena dia sepupumu. Jangan kau pilih karena dia satu partai. Jangan kau pilih karena dia kasih kau duit. Tapi pemilih yang betul-betul bisa membawa negara dan kotamu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bisa? Bisa? Maka nanti kalau pilkada, pilcaleg, pilpres ada tim sukses yang datang bawa beras dan duit, viralkan proyek belum dimulai. Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata penghuni dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini cuma Pak Imam dan tahu hitung semen. Hati-hati pemborong yang ada di sini. Karena pemborongnya tidak beres, ah beginilah jadinya sound system. Bujur kalau, bujur. Bujur kah? <laughs> Makanya 2024 jangan lagi kau pilih orang yang tidak beres akhlaknya. Ya. Bisa. Saya yakin di tempat ini banyak sarjana pengangguran. Betul betul itu karena kita salah mengurus negara maka 2024 saudaraku saya cinta kalian kepada Allah saatnya 2024 jangan kau pilih orang-orang yang tidak beres agamanya bisa bisa Wa qala bismillahirrahmanirrahim Inna Allah wa malaikatahu Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat sebaik-baik salawat maka tidak dibenarkan bersalawat sambil merokok sedang berselawat sambil makan kue. Kata Allah dalam Al-Quran, Yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dengan sebaik-baik selawat. Alhamdulillah, malam ini saya bangga. Kenapa? Karena yang melantunkan salawat yang kita dengar, adik-adik kita dari personil polisi. Masya Allah. Mudah-mudahan baik karier muda, Nah, yang banyak kita lihat polisi. Ber, ber, ber. Kau melanggar. Kau dalih di rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Mana sih? SDK, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa kau tilang lengkap surat? Kamu pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha itu polisi Filipina. Tapi polisi Republik Indonesia ini contohnya. Allah Akbar. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak-bapak pernah lihat hujan? Pernah lihat hujan? Ada yang bisa hitung hujan? Ada yang bisa hitung hujan airnya? Kan ada. Kenapa? Banyak jatuhnya bareng-bareng, laju lagi. Mana bisa kita hidup? Ketawa. Bujur kalau. Tapi kata Nabi ketahuilah, ada amal yang lebih banyak jumlahnya dan air ucapkan. Ada amal yang kalau ditimbang lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi ketika umat itu satu tempat berkumpul di masjid kecubung lalu mereka bersalawat kepada Rasulullah maka pahalanya lebih banyak daripada air hujan maka saya mau ajak bapak-bapak ibu-ibu salawat bisa bisa saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak bisa nah yang merasa jenis kelamin laki-laki diam <laughs> ah laki-laki yang sebarataan diam kita dengar dulu ibu-ibu bisa ibu-ibu dulu ayo bu kencang suaranya ikuti saya salatullah salah ala toha rasulillah ala yasin nilainya 9,5 ibu-ibu diam sekarang bapak-bapak ayo saudara-saudara sekalian jangan mempermalukan jenis kelamin kita ya ya ya salatullah ala toha rasul Salatullah ala yasin Masya Allah nilainya 9,7 diam-diam ibu bapak diam kita dengar Pak Wani dan di depan-depannya nah, Pak Dandim Pak Wawa Polres diam-diam kita dengar ini Pak Wali ya harus benar pandangannya keras. Sama ulun, ulun kan kecil. Tapi suaranya kencang. Ah. Diam, diam, diam. Kita dengar Pak Wali. So Eh, dia yang undang saya. Dia yang kasih honor. Kalau saya kasih sembilan koma lima dikurangi honorku, Pak. Barang-barang, bapak, ibu, anak, besar, dewasa, kecil, bencong, pejabat, ayo sama-sama semua. Salatullah, salah ala toha Rasulillah Salatullah Ala Yasin Terima kasih Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati Saya mau tanya Mau gak saya kasih mobil? Mau? Gratis? Ayo itu mau? oke tapi begitu saya kasih kau langsung lumpuh artinya apa yang mahal bukan mobil yang mahal bukan kendaraan apa yang mahal kaki yang sehat eh kau Lionel Messi kau Ronaldo yang gajinya satu menit dua miliar rukyat. Kenapa? Apa dia karena hebat? Tidak. Tapi karena Allah kasih kaki yang sampai bengkok. Mana bisa dia main bola kalau tidak bisa lagi lihat bengkok Iya, maka yang mahal bukan Lionel Messi, bukan Ronaldo, tapi yang mahal karena Allah kasih kaki yang lebih Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Oh. Mana muda? Saya kasih kau handphone iPhone 14. Satu tera. Usahanya 10 juta gratis. Mau? Mau? Mau. Tapi begitu saya kasih kamu langsung tuli aneh juga tuh. Apa? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Hei, halo. Hei, rusak lagi di HP. Bukan HP rusak, tapi telingamu bermasalah. Maka yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah dan subhanallah tempatnya cantik dan bagus. Bapak Ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya telinga sakit di bawah pantat? Halo? Ya. Pak Wali di mana? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kamera saya ini mahal. Ini 100 juta. Ini kalau ditambah lagi dengan nilai itu kurang lebih 50 juta apa yang dikatakan mahal? bukan biar pokoknya dikatakan ya, harus pokoknya ilmunya lagi gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Pak Wali pernah bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut. Gondronglah bentuknya. Saya yakin Pak Wali tidak akan terpilih kalau giginya sudah gondrong. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. dengan acara kita malam ini pertama Bapak Ibu kalau cinta kepada Nabi yuk sholat berjamaah Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah berarti kalau cinta kepada Nabi dan Rasulnya penting. Tidak butuh semua kamu. makanya dicari sama malaikat mana itu kontraktor blender kok jadi imam Inilah kalau Allah mau Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar. Keluar. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sergap sembunyi di gua yang menyegatnya tentara-tentara pilihan تبع